وسلم أما بعد فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة العقيدة وفي هذه الرسالة اللطيفة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وبشرح يسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى ما يتعلق بكلام الشارح في تقسيم نصوص الصفات إلى قسمين وفي طريقة الناس فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم wa الحمد لله kita masih senantiasa dalam pelajaran kita berupa bacaan dari kitab Lumatul I'tiqad yang ditulis oleh Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab Lumatul I'tiqad beserta syarah yang singkat yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan kita telah sampai pada pembahasan taksimun khusus sifat wa tariqatun nasbiha tentang pembagian nas-nas sifat dan juga metode yang ditempuh oleh manusia pada perkara ini bahwasanya uh, pembagian nas-nas Al-Qur'an dan sunnah yang datang berkaitan tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua bagian. Setelah lalu disebutkan wadih, jalil dan ada yang muskil خفي فقال رحمه الله تعالى بأن نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات تنقسم إلى قسمين فما هما القسمان نعم القسم الأول وهو واضح جلي والقسم الثاني وهو مشكل خفي طيب beliau bertanya Enam, bahwasanya terbagi berapa nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang datang dalam perkara yang berkaitan tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka telah dijawab oleh sebagian ikhwah yaitu terbagi menjadi dua bagian. Pertama wadih jali yaitu yang jelas enam terang dan ada yang muskil khafi. Enam ada yang menjadi iskal masalah dan lagi tersamarkan. فما هو تعريف الواضح الجلي نعم هو ما اتضح لفظه واتضح معناه Kemudian beliau bertanya lagi, enam yang dimaksudkan dengan bagian yang pertama, wadih jalil. Maka dijawab, mattadhaha lafdhuhu wa ma'na. Itu apa yang telah apa yang jelas lafaz dan juga telah jelas maknanya. فما الواجب تجاه هذه النصوص من هذا القسم الأول الواضح الجلي في صفات رب العالمين سبحانه وتعالى Apa yang wajib kita tempuh dalam bagian yang pertama ini yang berkaitan tentang ayat-ayat sifat yang sudah jelas. من هذا القسم dari dari arah ini. Ajibu. Jawab. ارفع صوتك ما الواجب تجاه هذا القسم yang wajib kita tempuh bukan ma huwal wajib الإيجاء يجب واحد الإيمان بلفظه ثانيا معناه نعم فيجب الإيمان به لفظا هذا الأمر الأول إثبات والإيمان بهذا اللفظ الأمر الثاني إثبات معناه إثبات المعنى قال وإثبات معناه حقا الإيمان به لفظا ثم إثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل طيب Kemudian beliau bertanya lagi tentang apa yang harus kita tempuh Nah, pada dalil-dalil yang wadih jali ini setelah beliau sebelumnya menyebutkan tentang enam uh, definisi yang wadih jadil yang wajib kita tempuh per, pertama adalah mengimani lafadznya dan sekaligus menetapkan maknanya yang hakiki tanpa melakukan penolakan pentakwilan yaitu memalingkan ke makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh dalil tanpa melakukan tasbih yaitu tanpa apa menyerupakan wala tamthil dan tanpa mempersamakan. Baik. فما تعريف القسم الثاني المشكل الخفي ما معنى هذا القسم المشكل هنا نعم هو ما لم يتضح معناه لم يتضح معناه بخلاف القسم الأول واضح المعنى طيب kemudian boleh bertanya apa yang dimaksud dengan bagian yang kedua berupa yang muskil khafi telah dijawab bahwasanya malam yaftadi makna yaitu apa yang belum jelas maknanya فما الواجب تجاه هذا القسم الثاني ما الواجب تجاه القسم الثاني المشكل الخفي الذي لم يتضح معناه apa yang wajib kita lakukan pada perkara yang kedua ini pada yang jelu, yang belum jelas maknanya dari arah kiri هو سهل انظر الكتاب وتأتي بالجواب Ayo Fadal, katanya lihat kitabnya baru dijawab. Nyontek-nyontek. ما هو الواجب تجاه هذا القسم الثاني المشكل الخفي أرفع صوتك نرده للمحكم طيب هذا جواب صواب نرده إلى المحكم نرد ما تشابه إلى المحكم فيتضح عندئذ ذلك المتشابه طيب طيب kata beliau seorang ikhwah kita menjawab bahwasanya kata beliau naruddu ilal muhkam bahwa kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam ya ayat-ayat yang belum jelas yang mutasyabih tadi kita kembalikan kan ke ayat-ayat yang sudah muhkam yang sudah jelas maknanya dan jawaban ini diridhoi oleh Syekh Hafizahullah taala. Beliau katakan sawab, benar. وكذلك أيضا ما ذكره المصنف الشارح رحمه الله تعالى بقوله يجب إثبات لفظه والتوقف في معناه والتوقف في معناه وترك التعرض له أي لذلك المعنى لأنه مشكل هذا الكلام أيضا من وجه آخر صحيح Demikian pula jawaban yang lain seperti yang disebutkan oleh muallif Asy-Syarih rahimahullahu taala bahwasanya Pak fayajibu itsbatu lafdhuh ya itsbatu lafdhihi wa wajib kita untuk menetapkan apa lafadznya demikian pula at-tawaqquf fi ma'na kemudian juga kita terhenti untuk tidak memperbincangkan makna maknanya kalau memang kita tidak mengetahuinya ya والتوقف في معناه وترك التعرض له ya nah <clears throat> jadi ini apa satu jawaban yang lain satu sisi jawaban yang yang lain disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala قال رحمة الله تعالى عليه وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين الطريقة الأولى وهي طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول الى معرفته والاحاطه به تعظيما لله ورسوله اي انهم تركوا التعرض لماذا تعظيما لله ورسوله وتادبا مع النصوص الشرعيه وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا Kemudian boleh mengatakan waqad inqasamat turuqun nasi fi hadzal mushkil ila tariqaini. Bahwasanya manusia dalam menempuh jalan ini, cara ini pada ayat-ayat yang muskil ini mutasyabih terbagi menjadi dua bagian. Mereka menempuh dua cara atau dua bagian. At-tariqatul ula, jalan yang pertama, tariqah yang pertama, tariqatul rasikhin fil ilmi, yaitu jalannya orang-orang yang kokoh keilmuannya, alladzina amalu bil muhkam wal mutasyabih, yang mereka itu beriman terhadap ayat-ayat yang muhkam, demikian pula ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar. Wa dan mereka berkata orang-orang yang kokoh keilmuannya berkata kullum min indi rabbina bahwasanya seluruhnya baik yang muhkamnya mutasyabih seluruhnya adalah datangnya dari sisi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala wa taala wa taraku ta'arrud lima lima la yumkinuhum al-wusulu ila ma'rifatihi wal ihatati bih dan mereka meninggalkan yang dalam-dalam ataupun memperbincangkan ya apa yang mereka tidak ketahui tersebut karena lima la yumkinuhum lusul ila ma'rifati karena tidak memungkinkan bagi mereka untuk sampai enam uh, peng, enam la yumkinu lusul ila ma'rifati karena tidak memungkinkan bagi mereka untuk uh, sampai kepada pengetahuan dan meng, mengilmui ya perkara tersebut ya mengilmui seluruh perkara tersebut ta'dhiman lillahi wa rasulihi artinya mereka lakukan ini mereka tidak memperbincangkan dan tidak berdalam-dalam pada perkara yang mereka tidak ketahui tadi karena mereka tidak mungkin mereka untuk sampai karena keterbatasan ilmu mereka. Ini mereka lakukan ta'ziman lillah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasuli dan rasulnya wa ta'adduban ma'an nusus syar'iyyah demikian pula dalam rangka ya beradab ya nah terhadap nas-nas syar'iyyah wa humul ladzina athna Allahu alaihim biqaulihi yang mereka itu adalah orang-orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang kokoh keilmuannya berkata, kami mengimaninya seluruhnya datangnya dari sisi Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Kala taala wa قال رحمه الله تعالى والطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس 'an دينهم وعن طريقة السلف الصالح Kemudian at-tariqatu tsaniyatu, kemudian jalan yang kedua yang ditempuh oleh orang-orang yang mendapatkan ayat-ayat yang muskil tadi lagi khafi atau yang mutasyabi adalah tariqatu az-zaghina alladzina taba'ul mutasyabih Itu jalannya orang-orang yang menyimpang yang mereka itu senang mengikuti ayat-ayat mutasyabih ayat-ayat yang ada iskal ya naam samar-samar talaban lil fitnah. Mereka lakukan dalam rangka mencari fitnah, wasaddan linnas. Dan dalam rangka menghalangi manusia an dinihim, ya dari agama mereka. Wa an tariqati salafis salih dan juga dalam rangka menghalangi manusia dari jalannya metode yang ditempuh oleh para salafus salih. فحاولوا تاويل هذه أو هذا المتشابه إلى ما يريدون بحسب هواهم لا إلى ما يريده الله عز وجل ورسوله نعم فحاولوا ta'wil hadzal mutasyabi maka mereka pun berupaya berusaha untuk mentawil yaitu memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain terhadap ayat-ayat yang mutasyabi ini ya, apa yang samar ini mereka berupaya untuk mentawil yakni memalingkan ke suatu makna yang tidak ditunjukkan oleh dalil nah ila ma yuridun Ya, mereka mentawil ayat mutasyabih ini terhadap apa yang mereka inginkan. La ila ma yuriduhu Allah wa rasuluh. Tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض Nah, mereka memperhadapkan ya, meng, apa namanya? menubrukkan ya, misal mem, apa? mempertentangkan meng, apa? bahasa yang bagus Nah, wa darabu nususal kitabi was sunnati ba'daha bi ba'd. Jadi mereka menghantamkan antara nas-nas yang lain dari Al-Quran ataupun Sunnah antara satu dengan yang lainnya ditubrukkan ya. Nah, toib. حاولوا هذا قراءة هذا وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها وهؤلاء هم الذين ذمهم الله عز وجل طيب وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ya mereka berupaya untuk mencela ya pendalilan dengan cara bil muaradah dengan cara apa uh, apa protes ya muaradah Nah, dengan cara mempertentangkan, menghantamkan antara satu dengan yang lainnya. Wan naqs ya dengan cara mengurangi liyushakkikul muslimi fi agar mereka dapat membuat kaum muslimin menjadi ragu tentang pendalilan ya, apa yang ditunjukkan oleh nas-nas tersebut. Wa yu'muhum an hidayatiha agar mereka juga dapat membutakan mereka eh, dari enam Eh, penunjukan yang ditunjukkan oleh nas-nas tersebut. Wa haula'i humul ladzina dzammahumullahu biqauli dan mereka itu adalah orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun dan adapun orang-orang yang terdapat dalam hati mereka penyimpangan fayattabi'una ma tashabaha minhu minhu al fitnah mereka mengikuti ayat-ayat yang samar yang mutasyabih Nah, dalam rangka menginginkan mencari fitnah wa ta'wil dan juga dalam rangka mencari ta'wil ta'wilnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah padahal tiada yang mengetahui ta'wilnya نعم kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala ومعنى وما يعلم تأويله إلا الله أي لا يعلم حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى Kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah yang maksudnya hakikat kaifiyah dari ya seperti sifat-sifat tersebut. Tidak ada yang mengetahui eh, hakikatnya, kaifiyahnya, hakikat kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. قال رحمه الله تعالى تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال بمعنى واضحة مشكلة هذا قد يكون نسبيا واضحة لفلان ومشكلة على آخر بحسب ما عنده من العلم وبحسب ما عنده من الفهم اتضح له Kemudian beliau mengatakan tahrirul qawli bin nusus min haitsul wudu wal iskal. Ya, pembahasan tentang apa? Uh, enam ucapan yang benar pada nas-nas ya, Al-Qur'an dan sunnah ditinjau dari sisi jelas ataupun tidaknya. Ya maksudnya ini apa? Ini perkara nisbi kata beliau. Ini nisbi bahwasanya boleh jadi sebagian orang mengetahui ya, sebagian lagi ya tidak sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia dia miliki. قال رحمه الله تعالى إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر Kemudian kata beliau innal wudhuha wal iskal fi nusus syar'iyyati amrun nisbiyun yakhtalifu bihi an-nas bihasabil ilmi wal fahmi. Bahwasanya sesungguhnya jelas tidaknya ya, naam nas-nas syariah adalah perkara yang nisbi. Di mana yakhtalifu bihin nas bihasabil ilmi wal fahmi. Jadi manusia berbeda-beda pada perkara tersebut sesuai dengan ya tingkatan ilmu dan pemahaman yang dia miliki. Faqad yakunu muskilan inda syakhsin. Naam, karena boleh jadi Naam, nas-nas nas tersebut adalah suatu masalah yang samar baginya. Wa naam ma huwa wadihun inda syakhsin ahar. Padahal pada orang yang lain itu adalah perkara yang jelas baginya. هذا معناه الإشكال النسبي يعني بالنسبة لفلان ولمجموعة من الناس قصر علمهم وقل فهمهم لكن النصوص نفسها واضحة طيب Ini maksud daripada apa? Uh, enam. uh, iskal pada nas-nas syariah. Ini adalah kata beliau perkara yang nisbi. Hanya dilihat, ditinjau dari uh, pada seseorang itu boleh jadi atau pada beberapa orang itu adalah iskal baginya satu masalah yang dia tidak ketahui. Akan tetapi mungkin pada orang lain yang memiliki keilmuan yang mendalam itu adalah sudah jelas ya baginya. قال رحمه الله تعالى والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه طيب maka yang wajib wal wajibu indal iskal maka yang wajib ditempuh oleh seseorang ketika terjadi iskal menjadi dia dapatkan suatu iskal masalah yang samar baginya adalah ittiba'u ma sabaqa yaitu mengikuti apa yang telah lalu ya penjelasannya penyebutannya mintar kita lahu wa tahabbuti fi ma'na yaitu dengan meninggalkan ya dengan menempuh cara tidak memperbincangkannya tidak menam eh, masalah tersebut tidak berdalam-dalam dalam mem, apa menerangkan perkara tersebut dan tidak serampangan tahabbut fi ma'na tidak serampangan dalam apa sembarangan serampangan menyebutkan apa ma makna yang tanpa dasar ilmu tadi. بمعنى لا يخوض في معنى باطل ولكن يؤمن به وإذا أشكل عليه قال الله أعلم بمراده طيب Eh kata beliau, eh jangan dia nah memperbincangkannya berdalam-dalam dalam memperbincangkannya dengan menyebutkan makna-makna yang batil. Ya. Terus seandainya dia tidak ketahui, maka dia mengatakan Allahu alam. Ya bi muradi. Allahu alam, hanya Allah yang mengetahui tentang maksudnya kalau dia benar-benar tidak memiliki ilmu tentang itu. Qala rahmatullahi taala alaihi أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه ليس فيها ذلك كتب له أما من حيث واقع النصوص الشرعية هذا pun dari sisi ya kenyataan yang ada pada nas-nas syariah tersebut falaysa fi maka tidak ada pada nas-nas syar'i tersebut alhamdulillah yang menjadi satu iskal, menjadi muskilah. Yang sama sekali tidak diketahui oleh seorang pun dari kalangan manusia maknanya. Tidak dijumpai. Jadi pada bahwasanya nas-nas syar'i tersebut ya alhamdulillah bahwasanya Nah, bukan berarti bahwa tidak seorang pun yang mengetahui maknanya. Ya, ma huwa muskil la ya'rifu ahadun minan nas ma'na. أي فيما يتعلق فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم أي فهو واضح أي dari perkara-perkara yang menjadi uh, naam apa menjadi kepentingan atau himma mereka dalam perkara yang berkaitan dengan urusan agama mereka ataupun urusan dunia mereka. Itu adalah naam ini adalah perkara yang yang jelas bukan berarti tidak seorang pun yang tahu tentang perkara itu. Nah. قال لأن رب العالمين جل وعلا لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وأنه بيان للناس وفرقان وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة قال وهذا يقتضي ألا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه طيب kemudian kata beliau ya itu yang beliau katakan tadi bahwasanya pada dasarnya bahwasanya nas-nas syar'i ini ya alhamdulillah tidak ada yang iskal. Tidak ada yang menjadi iskal yang sama sekali tidak seorang pun yang mengetahui maknanya pada perkara-perkara yang nah menjadi kepentingan mereka baik itu yang berkaitan dengan urusan dunia din agama mereka ataupun dunia mereka. Lianna Allah wasafa al-Qur'an bi annahu nurun mubin. Karena Allah telah mensifati Al-Qur'an itu adalah suatu cahaya yang jelas. Wa bayanul linnas wa furqan Demikian pula Allah mensifati Al-Quran sebagai penjelasan kepada manusia dan pembeda. Wa anzalahu likulli syai dan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dalam rangka menjelaskan segala perkara. Wahuda wa rahmatan dan juga sebagai petunjuk dan rahmah. Wa hadza Allah yakuna bin nususi ma huwa mushkil dan ini mengharuskan apa? Kalau Al-Quran disifati seperti demikian, maka ini mengharuskan bahwasanya nah, pada nas-nas tersebut tidak ada yang menjadi iskal, eh, tidak ada yang ya muskil bil waqi ya, sesu, eh, sesuai dengan apa al-waqi ini apa eh, kejadian yang ada bihaitsu la yumkinu ahadan minal ummati ma'rifatu ma'na nah di mana apa bahwa kalau mau dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari umat ini yang tidak mengetahuinya, yang tidak mungkin, ya, ini tidak mungkin, nah terjadi. saya tidak seorang pun yang mengetahui perkara tersebut dari umat ini. Bahkan ini kata beliau tadi sudah berlalu itu nis nisbi. Boleh jadi orang yang tidak tahu tapi yang lain yang kokoh keilmuannya tahu. Nah. ثم ذكر رحمه الله تعالى فائدة في معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما وحكم كل منها Kemudian beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah akan menyebutkan tentang makna arad, ta'wil dan tasbih tamfil. Wa hukmu kullu minhuma demikian pula tentang hukum Naam yang berkaitan tentang arad, at-ta'wil, tasbih dan tamfil tadi. فقال رحمه الله تعالى الرد التكذيب والإنكار مثل أن يقول قائل ليس لله يدا لا حقيقية ولا مجازا قال وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله Kemudian kata beliau menjelaskan tentang makna ar-rad huwa at-takdzib wal inkar yaitu pendustaan dan pengingkaran. Seperti seseorang mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki tangan, tidak hakiki, tidak secara majaz. وقوله ها هنا لا حقيقة ولا مجازا لأن الذي يقول له يد ثم يقول هذا مجاز هذا مجاز إنما المراد باليد القوة فهذا لا يكون ردا وإنما يكون من القسم الثاني تأويلا يكون تأويلا فأما الرد فإنه يقول ليست له يد لا حقيقية ولا مجاز Kemudian beliau menjelaskan tentang makna la haqiqata la wala majaz. Naam. Taib. Yang namanya apa? At-takdzib ataupun pengingkaran tadi seperti yang beliau jelaskan, yaitu seseorang berkata bahwasanya Allah tidak memiliki tangan. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan yang hakiki. Maka ketika dia katakan tidak hakikat dan tidak majaz, berarti apa? Nah, ini apa? Bentuk takdzib dan dan ingkar. Adapun seseorang mengatakan bahwasanya Nah, Allah memiliki tangan, tapi maksud daripada tangan di sini adalah apa? Uh, adalah al-quwa. Ya, ini apa? Bukan arad, tapi ini kembali kepada apa? Takwil. Ya, dia mentakwil. Nah, menganggap ini adalah hanya sekedar ya majaz saja, uh, bukan hakikat dari tangan itu sendiri, tapi ada ibarat daripada makna yang bermakna apa? Kekuah, kekuatan. Ini bentuk takwil sebenarnya. وليس هنالك مجاز في نصوص الصفات لكن ذلك من كلام وتقسيم أهل البدع Kata beliau dan tidak ada di sana istilah majas. Ya, apalagi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan ini atau ucapan adanya majas ya pada perkara itu adalah adalah ucapannya orang-orang ahlul bidah. فابتدعوا المجاز من أجل التأويل Maka mereka pun membuat kebid'ahan majaz dalam rangka agar mereka bisa mentawil. فقال في قسم التاويل أو في معنى التاويل قال والتاويل التفسير حقيقته التفسير لكن المراد به هنا قال والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان Kemudian beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan makna ta'wil. At-ta'wil at-tafsir. Itu penafsiran. Wal muradu bihi huna dan yang dimaksud dengan penafsiran di sini tafsiru nususis sifat bi ghairi ma arada Allah biha wa rasuluh. Yaitu menafsirkan, menjelaskan nas-nas sifat. Naam, Nah, bi ghairi ma aradallah. Itu bukan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan takwil ataupun penafsiran tersebut. Dan juga wa bi khilafi ma fassarah bihi sahabah juga berbeda dengan penafsiran penjelasan yang disebutkan oleh para sahabat wa tabi'un demikian pula para tabi'in yang mengikut kepada mereka lahum bi ihsan. Naam. فإذا جاءت النصوص مثلا في نزول رب العالمين سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل قالوا هذا مجاز هذا مجاز والمراد نزول رحمته وهكذا في جميع النصوص إذا جاءت في إثبات صفة ذاتية أو فعلية قالوا هذا مجاز فسعوا في التأويل فيؤولون ويصرفون النصوص عن ظاهرها إلى معنى باطل إلى معنى باطل wa ila khilafi ma Allah wa rasuluh. Maka apabila datang ya satu nas ya kepada mereka orang-orang halul bidah ini seperti Naam Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah SWT turun ke langit terdekat Nah di setiap malamnya di sepertiga malam Di sepertiga malam terakhir Kata mereka Yang dimaksudkan dengan turunnya di Allah di sini adalah Ini hanya sekedar majas bukan hakikat yang dimaksudkan di sini adalah turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah inilah tawil enam di mana dengan majas ini mereka enam eh, berusaha untuk mentawil menafsirkan enam ayat-ayat uh, sifat tadi enam dengan apa-apa yang mereka kehendaki bukan dengan keinginan Allah SWT dan Rasulnya sehingga mereka mentawil melalui majas tadi Naam sifat-sifat fi'li ataupun sifat-sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. تقدم بأن المراد تقدم بأن حكم الرد كفر فما حكم التأويل قال وحكم التأويل على ثلاثة أقسام أي بحسب القسم يكون له الحكم Kemudian kata beliau telah berlalu penyebutan bahwasanya orang-orang yang melakukan arrot takzib ingkar ini nah pendustaan dan pengingkaran ini adalah bentuk kekufuran terlalu berat ucapannya Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa kufrun ini adalah bentuk kekufuran li'anna takdzibun lillahi wa rasulih karena ini adalah mendustakan Allah dan Rasulnya nah, bagaimana kalau orang yang mentawil bagaimana kalau apa hukumnya orang-orang yang mentawil kata beliau wa hukmut tawil ala thalathati aksam ya dan hukum bagi orang yang mentawil ini terbagi menjadi tiga bagian Ya, ala hasabi, sesuai dengan apa yang mereka laku, lakukan. قال فأما الأول أن يكون هذا التأويل صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه لأن هذا منتهى وسعه وقد قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Nah, keadaan yang pertama atau bagian yang pertama ayakuna sadiran an ijtihadin wa husnu niyatin. Buasanya takwil orang yang mentawil tadi ini datangnya dari orang yang memang berijtihad dan juga dari niat yang baik yang mencari kebaikan kebenaran. Nah, bihaitsu idza tabayyana lahul haqqu di mana orang yang keadaannya eh, orang yang seperti ini keadaannya yang punya niatan baik dan juga memang orangnya apa? Orangnya bersungguh-sungguh berupaya mencari kebenaran apabila telah jelas baginya kebenaran maka dia segera rujuk antawili rujuk kembali ke, kepada kebenaran dan meninggalkan pentakwilan yang dia lakukan fahadha ma'fun anhu maka ini dimaafkan orang yang keadaannya seperti ini kenapa li'anna hadha muntaha wus'ihi karena ini adalah akhir kesudahan dari usahanya ya dia berusaha berupaya Naam. Maka orang yang seperti ini kata beliau dimaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa pun kecuali yang dia sanggupi. كما حصل ذلك لبعض الأئمة لبعض الأئمة المجتهدين فلم يخرجهم ذلك الخطأ لاجتهادهم عن جملة أهل السنة والجماعة فقال العلماء هم من جملة أهل السنة والجماعة وزلوا في هذا وأخطأوا وذلك لاجتهادهم وحسن نيتهم Dan ini kata beliau, bagian yang pertama ini seperti sebagian para imam, para imam-imam, para ulama kita rahimahumullahu taala di mana ya mereka terjatuh ke dalam perkara ini ya dengan ijtihad dari mereka sehingga dari sini kata para ulama buat mereka mereka seperti yang terjatuh dalam kekeliruan kesalahan tadi tidaklah menyebabkan mereka dikeluarkan dari areal ahlus sunnah. Jadi mereka itu tetap ahlus sunnah. Kesalahannya mereka ini apa? Dimaafkan karena itu apa muncul dari niat yang baik demikian pula apa dari ijtihad tadi. Hanya saja dalam perkara seperti itu ya dia terpeleset, keliru. Yang tentunya kesalahan kekeliruan tidak boleh kita ikuti. lahum. Maka dengan perkara seperti ini ya karena takwil yang mereka lakukan das, dengan dasar ijtihad, upaya kesungguhan untuk mencari kebenaran. Ya, enam. Oleh karena itu para ulama kita yang lainnya memberikan udur ya kepada mereka mereka yang keadaannya seperti ini. Ya, mereka tidaklah dikeluarkan dari enam areal ahlu ahlus sunnah. Bahasa mereka dulu mereka adalah tetap masih ya, ahlus sunnah walaupun pada perkara atau sebagian perkara tadi apa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT ya mereka keliru نعم لكن مع وجود العذر لهم لا يجوز لنا أن نتبعهم على تأويلهم أو أن نقرهم على ذلك Nah, maka disertai dengan adanya udur ini kata beliau, ya. Karena kita sudah tahu bahwa itu adalah keliru salah pada perkara itu yang dia lakukan, maka tidak boleh kita mengikuti. Ya kekeliruan mereka, mereka keterpelesetan mereka, mereka. Nah, dan tidak boleh kita mendiamkan kesalahan dan kekeliruan yang terjadi dari mereka. فنبين الخطأ ونقول قد أفضوا إلى ما قدموا. Maka kita tetap menjelaskan eh, kepada umat, kepada manusia pada perkara yang mereka terpeleset terjatuh di dalamnya berupa kekeliruan kesalahan kita tetap jelaskan kepada manu, manusia dan kita katakan bahwasanya mereka telah ya meninggal di atas apa yang mereka dahulu apa laku lakukan. Ya bahwasanya kekeliruan kesalahan itu ya tetap kita jelaskan pada manusia bahwa itu tidak boleh di, diikuti. Bersama dengan itu beliau tadi bahwasanya mereka masih tetap dari kalangan ah, ahlus sunnah. هذا القسم الأول من أقسام التأويل الثلاثة. Ini bagian yang pertama. قال في القسم الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة هنالك وجه في اللغة لكن ذلك الوجه مرجوح ولا يصح ولذلك التأويل صرف اللفظ عن دلالته إلى معنى آخر مرجوح إلى معنى آخر مرجوح فقال في هذا القسم وله وجه في اللغة العربية لكن هذا القسم حكمه قال فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الرب جل وعلا فيكون عندئذ كفرا Kemudian bagian yang kedua atau keadaan yang kedua Naam, bagi mereka-mereka yang mentakwil ini yang terjatuh dalam kekeliruan ini ayyakuna sadiran an hawa wa ta'assub. Buat ta'wil yang mereka lakukan berupa kekeliruan, kesalahan tadi itu munculnya dari apa? Dilandasi memper, uh, memperturutkan hawa nafsu dan juga karena tak fanatik yang mereka lakukan. Munculnya perbuatan ini karena apa? Dari hawa memperturutkan hawa nafsunya dan fanatismenya. Ya, fanatiknya. Ya, enam. Walahu wajhun fil lughatil arabiyyah akan tetapi apa yang dia takwil tadi memiliki sisi di apa apa memiliki satu sisi dalam bahasa bahasa Arab apa yang mereka takwilkan itu ya enam ada sebagian sisi eh, kebenarannya dalam bahasa Arab walaupun apa enam itu adalah marjuh kata beliau marjuh itu eh, tetap apa dianggap tidak benar salah keliru lah ya yasih Nah, maka bagaimana keadaannya seperti ini? Kata beliau, fahuwa fiskun. Maka ini perbuatan yang mereka lakukan adalah bentuk kefasikan. Ya, dosa, dosa, dosa besar. Walaysa kufrin bukan termasuk kekufuh, kekufuran. Illa kecuali yang mereka lakukan itu ayatadhammana naqsan aw aiban fi haqqillah. Kalau itu apa yang dia lakukan takwilkan itu mengandung di dalamnya bentuk apa namanya? bentuk naks, mengurangi aib ya melecehkan dan bentuk celaan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala fayakunu kufra maka ini tentunya adalah bentuk kekufur, kekufuran bukan hanya sekedar fis semata tapi bentuk kekufur, kekufuran. Kalau apa yang dia takwilkan tadi yang dia landasi di atas hawa nafsunya, dilandasi di atas kepanitikannya, kemudian juga mengandung bentuk-bentuk celah, celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka apa ini? Kekufur, kekufuran. قال رحمه الله تعالى في القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية الأول يعني القسم الذي قبل هذا وهو الثاني له وجه في اللغة العربية أما هذا القسم الثالث ليس له وجه في اللغة العربية قال فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له Kemudian bagian yang ketiga, ayakuna sadiran an hawa wa ta'assub wa laysa lahu wajhun fil lughati al-arabiyyah fa hadha kufrun li anna haqiqatahu at-takdzibu haitsu la wajha lahu. Yaitu munculnya eh, takwil ini Naam dari hawa nafsu dan kepenatikan. Dan sama sekali apa yang dia tawilkan, yang dia artikan itu, dia palingkan itu tidak ada sama sekali dalam bahasa Arab tempatnya, sisi kebenaran sedikit pun. Ya dalam ditinjau dari bahasa Arab. Kalau tadi yang, per, yang kedua tadi apa? Masih ada sih sisinya walaupun itu apa? Sisi takwil yang disebutkan itu ya masih marju, keliru salah, tapi ini sama sekali tidak ada ya kaitannya dalam bahasa Arab apa yang ditafsirkan yang ditakwil itu. Maka kata beliau, "Hadza kufrun." Ini adalah bentuk kekufuran. Lianna hakikatahu takdzib karena hakikatnya yang dia lakukan ini yang tidak ada sama sekali tempatnya dalam bahasa Arab, apa yang diartikan yang dia takwilkan itu ini semata-mata apa? pendustaan حيث لا وجه له يعني tidak ada tempatnya tidak ada ya tempatnya di dalam ya perkara tersebut ini makanya apa pen, pendustaan semata terhadap nas-nas tadi نعم فذاك معنى التاويل وبيان اقسامه واحكام كل قسم ثم قال رحمه الله تعالى في تعريف التشبيه هو اثبات مشابه لله سبحانه وتعالى فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر لأنه من الشرك بالله عز وجل ويتضمن النقص في حقه سبحانه وتعالى حيث شبهه بالمخلوق الناقص Kemudian beliau mengatakan itulah makna tawil dan demikian pula pembagian orang-orang yang mentawil. Keadaan-keadaan orang-orang yang mentawil tadi tidak terlepas dari tiga keadaan. Kemudian beliau mengatakan menjelaskan tentang mana tasbih. Apa itu tasbih? Isbatu musyabahalillah lillah. Apa isbatu musyabahin lillah? Yaitu menetapkan enam penyerupaan. Maka nah, ya terhadap Allah Subhanahu wa taala ia merupakan apa-apa yang menjadi kekhususannya bima yang bi min huquqin berupa apa-apa yang berupa hak yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala au sifatin ataupun yang berikan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa kufrun dan tasbih itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala ini ada dengan perkara yang menjadi kehususan Allah enam dari hak-hak Allah ataupun sifat-sifatnya ini adalah bentuk kekufuran li'annahu minasyirki billah karena ini termasuk di di antara bentuk perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala juga wa yatadammanu naqsa fi dan juga dengan tasbih ini terkandung dalamnya adanya sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kurang mengurangi apa? Ah, kedudukan Allah Subhanahu wa taala haitsu syabbahu bil makhluqin naqis. Di mana orang yang musyabbih tadi ia mempersamakan nah atau nah atau yang, yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya eh, dia telah mempersamakan Allah dengan sesuatu yang makhluk yang disifati sebagai makhluk yang penuh dengan kekurang, kekurangan maka ketika dia menyamakan Allah atau menyerupakan Allah dengan perkara yang kurang maka tentunya apa ini mengandung apa bahwasanya Allah juga kurang ya نعم ثم قال رحمه الله تعالى في تعريف وحكم التمثيل قال هو إثبات مماثل لله سبحانه وتعالى فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر لأنه من الشرك بالله عز وجل وتكذيب لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ويتضمن أيضا يتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang tamfil dan hukum orang yang melakukan tamfil. Tamfil kata beliau isbatu mumathilin lillah yaitu menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala enam sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersamakan Allah Subhanahu wa taala fi ma yakhtassu bihi pada perkara yang menjadi kekhususan baginya min huquqin aw sifatin baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa huwa kufrun dan termasuk kekufuran ya tamtsil ini lianna min asyirki billahi wa takdzib karena termasuk enam di antara bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala Nah, dan juga bentuk pendustaan terhadapnya. Berdasarkan firman Allah, "Laisa kami syai'." Tidak ada yang serupa, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan juga wa yatadammanu naqsa fi haqqillah dan juga mengandung di dalam tamfil itu apa? Nah, mengurangi posisi kedudukan ataupun mengurangi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lihaitsu matsalahu bil makhluqin naqisi karena orang itu yang melakukan tamfil tadi telah mempersamakan Allah dengan makhluknya yang yang disifati sebagai makhluk yang serba kekurang, kekurangan penuh dengan kekurangan-kekurangan. ثم أفاد رحمه الله تعالى الفرق بين التمثيل والتشبيه قال والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه فإنما المساواة في بعض الوجوه وليس من كل وجه Kemudian beliau menyebutkan perbedaan antara tamthil dengan tashbih. Beliau berkata, "Wal farqu baina at-tamthili wat tashbih dan perbedaan antara tamfil dengan tasbih anna tamfil bahwasanya tamfil itu yaqtadil musawata min kulli wajhin itu mengharuskan apa adanya persamaan ya dari segala sisi enam ya adanya apa persamaan dari segala sisi bi khilafit tasbih beda dengan tasbih itu hanya kemiripan pada sebagian si sisi saja kalau tamfil dari segala sisi والله أعلم نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين